يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الناظرين يا الله تجي منك شفاعة يا الله لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله يا ربي صل وسلم يا الله صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه يا أهل بيت النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل عليه وعلى آل سيدنا محمد والصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قد تمناه صباحا وممساه يحاصل مطالبه وما كان يرجاه صلى الله عليه كل من حبكم يهنا الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة آمين اللهم شافع فينا بجاه عندك آمين اللهم شافع فينا بجاه عندك آمين اللهم شافع فينا بجاه عندك آمين ببركة وكرامة الحبيب علي بن محمد الحبشي آمين رضي الله عنه بسير وأسرار الفاتحة Hadirin hadirat jemaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid Sebagaimana biasa Mari kita dengarkan bersama Dan melanjutkan ta'lim kita Dari kitab Arba'in Nawawi Atau hadis Arba'in Yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ad-Da'i Al-Habib Taufik bin Muhammad Barabbah Mohon keseluruh jemaah untuk tetap tenang, untuk tetap khusyuk, untuk tetap sabar sampai akhir majlis. Semoga dengan kesabaran jenengan, semoga semoga dengan keistiqomahan jenengan akan menjadikan guru kita senang dan bangga terhadap kita lebih-lebih kejeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senang dan bangga terhadap kita dan kula cuma sakit juga akan mugi jenengan sedaya diparingi sehat, diparingi lancar, Sakit istiqomah ila yaumil kiamah Dan kula akan mugi sing gadah nyambut damel ataupun tereng mugi mawon diparingi lancar sedaya diparingi lancar rizki nisdoyo, diberkahi rizki nisdoyo. Dan kalau doakan mungkin sing sekolah ataupun yang menimba ilmu ilmu ni pun datosakan ilmu sing manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan bersama pembacaan kitab Arba'in Nawawi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barabbah kepada beliau.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 para habaib yang Masya Allah luar biasa pada malam hari ini amat sangat banyak habaib-habaib besar, habaib-habaib terpandang, tokoh-tokoh habaib yang hadir di majlis kita. تفضيلي واحترامي جميع العلماء جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا الشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قص رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي هادرين هادرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah pada malam hari ini hari Kamis malam Jumat tanggal 2 Rabiul Thani atau Rabiul Akhir 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2015 di malam ke-30 dari rangkaian safari Maulid 40 malam maka seperti biasa kita mengkaji bersama al-hadis al-arba'in an-nawawiyah atau hadis arba'in yang disusun oleh al-imam Muhyiddin bin Sharaf an-Nawawi malam ini insyaallah sampai hadis ke-30 al-hadithus thalathun hadis ke-30 an Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء rahmatan lakum ghaira nisyan wa sakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyan fala tab'athu anha hadis hasan rawahu daruqutni hadis ke-30 dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama yang bernama Abu Tha'labah Al-Khushani bernama Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda Allah farada faraidha fala tudayyi'uha yang pertama ini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memfardukan, telah mewajibkan beberapa kewajiban. Maka yang wajib ini fala tudayyi'uha, jangan kalian lalai, jangan kalian tinggalkan. Wa hadda hududan fala ta'daduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan batasan-batasan tertentu maka batasan-batasan ini fala ta'taduha, jangan kalian langgar, jangan kalian lewati. Wa harrama asya'an dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahikuha, maka jangan kalian lakukan hal-hal yang haram tersebut. Dan yang terakhir wasakata an asya wasakata an asya dan Allah Subhanahu wa taala diam dari beberapa hal. Allah tidak mengatakan ini halal. Allah tidak mengatakan ini haram, tapi Allah diam. Rahmatan lakum ghaira nisyan. Itu rahmat dari Allah yang Allah diamkan, Allah tidak beri hukum, itir itu rahmat bagi kalian dan Allah tidak lupa. Bukan Allah lupa, bukan luput dari dari pantauan Allah tidak. Yang Allah diamkan itu rahmat bagi kalian. Fala tab'atsu anha, maka jangan cari-cari hukumnya Jangan tanya-tanya hukumnya. Kalau Allah diamkan, ya sudah diam. Jangan tanya. Kalau Allah diamkan, Allah tidak hukumi, jangan tanya hukumnya. Kenapa? Itu rahmat dari Allah. Allah tidak lupa. Hadis Hasan rawahu ad-Daru ad gutni sallallahu alaihi Muhammad. Hadis ini salah satu dalil atau pijakan bagi kita yang bermadhab syafi'i. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita punya kaedah fikhiyah. Kita punya kaedah dalam fikih. Al-aslu fil asyai al-ibahah. Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh dilakukan. Hatta idza dalla dalilun ala tahrimih sampai kalau ada kalau Anda dapatkan dalil yang mengharamkan hal tersebut sallallahu alaihi Muhammad segala sesuatu itu boleh dilakukan kecuali apabila ada dalil yang mengharamkan hal tersebut baru haram baru stop baru hentikan ini kaidah fikih, kaidah dalam hukum fikih, dalam hukum Islam. Hal ini juga diserap dalam hukum dalam hukum negara, yaitu asas praduga tak bersalah. Setiap orang ini boleh melakukan apapun, tidak melanggar hukum. Kenapa? Asas praduga tak bersalah kecuali apabila terbukti ada dalil bahwa orang tersebut melakukan yang haram, ada bukti melakukan pelanggaran hukum, baru diproses, ditangkap, diproses secara hukum. Ini adalah serapan dari kaidah fikih kita ahlus sunnah wal jamaah. Madhab kita madhab syafi'i. Sallallahu alaihi Muhammad kita bandingkan dengan madhab lain. Madhab Imam Ahmad bin Hambal yang dipakai di Saudi Arabia. Yang sekarang mulai ada pengikutnya di Indonesia. Mereka 180 derajat berbeda dengan kita. Menurut mereka, al-aslu fil asya at-tahrim. Segala sesuatu itu haram, tidak boleh dilakukan. Hatta dalla idza dalla dalilun ala jawazih sampai apabila dia bertemu dengan dalil yang memperbolehkannya. Maka madhab mereka kalau ada kalau tidak ada dalilnya, tidak ada perintah dari Rasulullah, mereka tidak lakukan. Mereka berkata tidak boleh maulid karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan maulid. Mereka tidak mau tahlil karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan tahlil. Maka seharusnya mereka tidak boleh makan tempe karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan makan tempe. Kalau naik haji, naik onta karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan naik pesawat. Kalau bangun masjid, bangun masjid dari pelepah kurma, dari batang kurma karena Rasulullah tidak pernah perintahkan bangun masjid dengan semen dan tembok. Jelas. Ini logika mereka yang diimpor dari Saudi Arabia. Maka di Saudi Arabia kaedah hukum tata negara mereka adalah asas praduga bersalah. Asas praduga bersalah. Jadi kalau terdengar ada laporan, Anda langsung ditangkap. Setelah ditangkap, baru cari bukti bahwa Anda tidak bersalah. Maka jangan heran, maaf, jangan heran. Kenapa TKI dan Ditek dan TKW di Saudi selalu bermasalah, selalu ditangkepi. Kenapa? Kaidah hukumnya berbeda dengan kita. Mereka menggunakan asas praduga bersalah. Ada laporan, langsung tangkep, langsung difonis salah. Baru setelah itu diproses. Ini ada bukti kalau dia betul atau tidak. 180 derajat berbeda dengan kita. Padahal hadis tadi apa? Wasakata an asya rahmatan lakum dan Allah Subhanahu wa taala diam, tidak menghukumi. Diam, tidak menghukumi. Kenapa? Rahmatan lakum, rahmat bagi kalian, rahmat bagi kita. Apa arti rahmat? Kasih sayang, apa arti, arti kasih sayang? Berarti boleh dilakukan. Ghaironisyan, Allah tidak lupa, Allah tidak luput. Fala tab'athu anha, maka jangan tanya-tanya, jangan cari-cari. Jelas. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفعه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع لأن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت ملك سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب صلى الله عليه ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن الشفاعي الشفاع رضي الله عنهما صلى الله الله عليه قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء أعضاء ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه حتى نظرت إلى بعض قشور الروم ثم ثم ألبسته وأجعته ولم أنشر من خسيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عواتني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله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 واعية صلى الله عليه فإنه سوف يجمع من أوسع أوصاف الحبيب على الرتبة العالية صلى الله عليه وليس يسابه هذا السيد في خلقه وأحلقه بشر صلى الله عليه ولا يقف أحد من أسرار الحكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر صلى الله عليه فإن العناية الأزلية طبعته على على حلق سنية وأقامته في سورة حسنة بدرية صلى الله عليه فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة صلى الله عليه أبيض اللون مشربا بحمره واسع الجبين يسن وشعر بين الجمعة والوفرة صلى الله عليه وله الاعتدال الكامل بمفاصل وأطرافه والاستقامة الكاملة في مهاسين وأوصافه لم يأت بشر على مثل حلقه في محاسن نظري وسمعه ونذقه قد هلق الله على جمال السورة فيها جميع المحاسن محسورة وعليها مكسورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الزرر ولقد أوتي من جوام الكلم ما عجز عن الإذيان بمثل مساقع البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد محلوقا في الوجود على مثاله صلى الله عليه سيد ضحك متبسم والمشي الهوين ونومه الإغفاء صلى الله عليه ما سواه النسيم ولا غير مهيأ روضة الغناء الله عليه رحمة كله عزم وعزم وعزم ووقار وعصمة وحياء صلى الله عليه معجز القول والفعل الكريم الحلق والهلق محسد معطاء صلى الله عليه وإذا مشى فكأنما ينهت من سبب فيفوت سريع المشي من غير خباب وهو كنز المتلسم الذي لا يأتي على بد باب أوصاف مفطاه والبدر التم الذي يأخذ الباب إذا تهيلته أو سناه لا لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصفه معناه صلى الله عليه وماذا يغرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو قرين كملت مهاسن فله أحد السنة للبدر عند التمام لم يحسفه وعلى تفنن واسفه بوصفه يفنى الزمان وفيما لم يوسفه فما أجل صدقت راه العظيم وأوسعه فضله الأمين اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك عن كتابته بدون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن أحسن نسي خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا صلى الله عليه وأوصاهم بالمؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الملك الشغل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو له الشفيق الرحيم لليتيم وأرملا وله مغازه الذي أحلاكه الهيبة القوية التي تنتهي منها فرائس ووياء من البرية ومن نشر به تأطرت طرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمخافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكماليه والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف أسوسيا فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أزمت في وزب حبيبي وزاره وله الغلا في مجه ومكانه صلى الله عليه وسلم تلك قد تعالى مجدها أخذت على النجم السواب إلاني صلى الله عليه وقد انبسل كلام في تدوين ما فات العلم من وقاه مولدنا بالكريم وحكاية ما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 عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا لي في محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي التوجهات الخالصة والصلات الموصولة آمين اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة آمين نتوجه إليك آمين بأشرف الوسائل إلى آمين سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم على وعلى آل وأصحابه ولحضرتك اقترابي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصيني مقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وسبيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين آمين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران آمين والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم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 أن تفتح لنا أبواب الإجابة آمين. وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة آمين. ولا تردنا خائبين آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان آمين. وزينه في قلوبنا آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق آمين. والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها آمين.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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hadratul muhtaramin Segenap para habaib zuriyah, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang senantiasa kita muliakan Dan senantiasa kita cintai Wabil khusus Khadim al-majlis Al-Habib Abdul Rahman bin Hashim Baragbah Wa Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah وصاحب الحاجة وصاحب البيت الحبيب حسين بن عبد القادر مولى الدويلة كما نخص بالذكر ضيف الحلقة الحبيب محمد بن أحمد الحبشي وهو خادم مجلس دعوة pemuda Islam atau khadim Majlis DPI dan segenap para habaib yang lainnya yang pada malam hari ini memenuhi majlis Riyadul Jannah malam ini yang kami muliakan, yang senantiasa kami cintai tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Hadratul muhtaramin segenap para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus syekh Abdul Qadir bin Ahmad Syadili wa khadim al-majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdul Rahim bin Ahmad Syadili hafizahumullah warahum segenap aparat pemerintahan, aparat keamanan, baik yang datang dari kepolisian, kapolsek, dan jajaran-jajarannya, kemudian banser beserta seluruh anggotanya. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid taalim Riyadul Jannah. Alhamdulillah lembar ke-30 dari Safari Maulid 40 malam Semalang Raya pada malam hari ini merupakan malam yang luar biasa. Alhamdulillah, habaibnya banyak, ulamanya banyak, masyayikhnya banyak, aparat-aparat pemerintahan banyak, aparat keamanan banyak, jamaahnya juga tidak kurang banyak. Dari perempatan Kasin sini atau Madrasah At-Taraqi Putri sampai di perempatan SDN Kauman, sampai pada perempatan berikutnya. Semoga jumlah banyak ini juga diberi Allah rahmat yang begitu banyak, keberkahan yang begitu banyak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan sambutan atas nama panitia, atas nama warga Nahdlatul Ulama' yang berada di Jagalan, Sawahan dan Tongan yang akan disampaikan kepada Fadilatul Muhtaram al Ustadz Haji Syamsul Islam. fal Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yang kami cintai para habaib khususnya uh, khadimul majlis maulid wa maulid wa ta'lim uh, riyadul jannah uh, Habib Abdurrahman Barahbah Gus Romfik bin Abdurrahim dan Kiai Haji Abdul Qadir Asyadili serta para kiai maupun para ustadz yang senantiasa kami taati dan juga para seluruh jamaah yang saya kagumi dan juga betul-betul dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini saya yakin tidak mengenal Rasulullah dan saya yakin tidak pernah berjumpa Rasulullah tetapi mereka betapa cintanya kepada Rasulullah meskipun dalam kondisi hujan kondisi maupun yang berbagai rintangan mereka datangi demi cintanya kepada majlis Riyadul Jannah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu dan mengajak kepada seluruh jamaah untuk menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui balasan-balasan dari salawat kalian Rasulullah pun membalas lebih banyak. Mudah-mudahan tempat ini betul-betul menjadi tempat yang uh, yang penuh barokah karena bapak-bapak serta para jamaah semuanya sudah mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Uh, para habaib, para kiai, para ustadz maupun para jamaah, uh, saya atas nama Ketua Tanfidia NO Ranting Jasad Jagalan Sawantongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh habaib para pendukung dari berbagai hal yang sudah terselenggaranya acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik mudah-mudahan atas dukungan dari segenap para uh, donatur sehingga acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya Mudah-mudahan atas bantuan yang sudah diberikan Allah menggantinya dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh uh, warga Jagalan, Sawan dan Tongan baik kanan kiri yang sudah memberikan tempatnya dengan seluasa mudah-mudahan kelapangan dari seluruh warga Jagalan Sawantongan ini diberikan kesabaran oleh Allah dan diberikan kebaikan dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya untuk senantiasa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya atas nama panitia mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dari Riyadul Jannah maupun panitia dari NU Jasad yang sudah mendukung kami semuanya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga kami mohon maaf karena mungkin dari berbagai kehilafan kami dari seluruh panitia maupun uh, dari Riyadul Jannah maupun dari NU Jasad mungkin di dalam memberi fasilitas ini sehingga masih kurang berkenan di hati para seluruh jamaah terutama di daerah yang paling timur mungkin tidak mendengar karena uh, keterbatasan dari sound yang mungkin tidak bisa menjangkau di sana mudah-mudahan bisa memaafkan dari segala kekurangan kami dan tidak juga lupa kami memohon maaf kepada seluruh warga kanan kiri dari tempat jalan ini yang mungkin terganggu dari tempatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu alam bishawab. Wallahu wallahu muwafiq. Wallahu wallahu muwafiq bi aqwam bit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazahullah khairul jazak. Terima kasih kepada Ustadz Haji Syamsul Islam. Beliau adalah Ketua PCNU Kota Malang yang telah memberikan sambutannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan untayan mutiara ilmu dan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Habshi. Beliau adalah salah satu lulusan atau uh, eh, raja keluaran atau lulusan dari Eh, Rubat atau Ma'had Darul Mustafa yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Hafidh di kota Tarim, Provinsi Hadramut. Beliau sekarang juga sebagai khadim, khadim Majlis DPI, dakwah pemuda Islam DPI dan beliau salah satu salah satu pelopor termasuk tokoh-tokoh yang terlebih dahulu menggerakkan solawat di kota malam di kota Malang sebelum majelis-majelis yang lain ada. Beliau sudah eksis dengan majelis beliau sebelum musim maulid di mana-mana. Maka beliau salah satu pelopor maulid di kota Malang ini. Kepada beliau ad-da'i ilallah al-habib Muhammad bin Ahmad al-Habsyi falyatafaddal mashkuran. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Kalau melihat jamaahnya semangat Habibnya pun juga ikut semangat Apalagi dari tadi saya nunggu-nunggu Alhamdulillah datang juga secangkir kopi Walaupun cuma satu cecep Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Wahidil Qahar Mudabbir layli wal-Nahar Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Al-Mukhtar Al-Mukhtar وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار والتابعين لهم بصدق من يومنا هذا الى يوم وقوف بين يديه يا واحد يا جبار اللهم صل وسلم على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه فيا رب حققنا بحبه واكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد Pertama-tama yang saya hormati Hadaratul Habaib al-A'izza Para habaib Khususnya Beliau khadimul majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah dan juga Al-Habib Al-Walid Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Habashi yang Alhamdulillah hadir selalu mensupport kita begitu juga Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah yang menghubungi Al-Fakir Mata'an Allah bituli hayatih mudah-mudahan panjang umur sehat al-afiyah serta para habaib lain yang hadir di tengah-tengah kita mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiah amin ya rabbal alamin tak lupa juga para kiai para alim ulama para asatid khususnya khadimul majlis al khalifah Gus Rafi ibn Gus Abdul Rahim Al-Syadili wa, wa Syekh Kiai Haji Abdul Qadir dan juga para ustadz yang lain mudah-mudahan panjang umur sehat afiah. Para hadirin dan hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersama-sama kumpul pada malam hari ini. Tidak lain Bukan karena urusan warna, bukan urusan partai, bukan urusan kerjaan, bukan urusan bisnis bukan urusan yang lain-lain akan tetapi saya yakin dari yang hadir di depan saya ini sampai di belakang yang saya tidak kelihatan saya yakin mereka semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala mereka datang untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga datang untuk mengharapkan rahmah dan juga syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini khususnya Mudah-mudahan yang banyak dosanya diampuni oleh Allah Yang banyak kesalahannya dimaafkan oleh Allah Yang sakit disembuhkan oleh Allah Yang hatinya sumpah dilapangkan oleh Allah Yang banyak hutangnya dilunaskan oleh Allah Dan mudah-mudahan kita ditulis orang menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat Amin ya Rabbal Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Kalian pasti sudah tahu bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dimuliakan di dunia dan juga dimuliakan di akhirat dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang dimuliakan oleh para malaikat-malaikat, manusia yang ditunggu-tunggu sejak dahulu sampai kelak nanti di hari kiamat Nabi Yuna Muhammad rahmatan lil alamin yang membawa rahmat untuk kita semuanya yang mencintaiku dan juga mencintai kalian yang sayang dengan aku dan juga salah sayang dengan kalian yang memperhatikan aku dan juga yang memperhatikan kalian semuanya yaitu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Ketika Isra wal Mi'raj tepatnya ketika Mi'raj ditemani oleh Sang Jibril Sayyidul Malaikah pimpinannya para malaikat-malaikat. Ketika sampai kepada batasan di situ Jibril tidak bisa lagi untuk menaik, tidak bisa lagi untuk melanjutkan. Fagala maka berkata Nabi Muhammad, "Ya Jibril, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Kenapa engkau tidak menemani aku untuk naik ke atas?" Maka dijawab oleh Jibril, "Ya Rasulullah, ini bukan masalah ditemani atau tidak bisa ditemani. Ini beda makom ya Rasulullah. Antal muqaddam, fataqaddam ya Habibullah." Engkau adalah orang yang didahulukan, engkau adalah orang yang diutamakan. Maka berjalanlah engkau wahai kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pada malam Isra wal Mi'raj malam yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad pertemuan antara sang Khalik dengan Al-Habib pencipta dan juga orang yang dikasihi pertemuan yang sangat indah manusia yang sudah merindukan Allah dan Allah pun juga merindukan dengan kasih kekasihnya pada waktu itu ketika Nabi Muhammad di tempat yang paling tinggi tidak ada yang lebih tinggi lebih daripada Nabi Muhammad pada waktu itu maka Nabi Muhammad memberikan salam hangat salam yang paling mulia kepada Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatu Lillah Segala penghormatan yang baik, yang penuh rahmah yang baik semuanya semuanya untuk Allah engkau ya Allah maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Allah yang sangat cinta dengan nabi belum pernah Allah itu memanggil langsung namanya kalau kita bongkar di Al-Qur'an pasti manggil ya ayuhan nabi ya ayuhan rasul ya ayuhal muddathir ya ayuhal muzammil tidak pernah panggil namanya. Kalaupun panggil namanya pasti belakangnya ada Muhammadur Rasulullah. Maka pada waktu itu dijawab oleh Rabbul Alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan juga keselamatan bagimu wahai nabi dan juga rahmatnya Allah dan juga berkahnya Allah kepadamu wahai kekasihku Muhammad. Allah, Allah, Allah. Bisa kita bayangkan malam yang penuh berkah pertemuan Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahui, ketahuilah para pecinta Nabi, para perindu Nabi, para orang yang mengharapkan syafaat Nabi. Nabi Muhammad di tempat yang paling atas tidak lupa dengan kita yang di bawah. Tidak lupa kita yang belum dilahirkan apa mintanya apa salam sambung daripada Nabi kita Muhammad Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin dan juga ya Allah keselamatan untuk kami dan juga hamba-hamba yang soleh umatku yang ada di bawah Rasulullah tidak lupa dengan aku dan kalian kalau kalian di dunia ini mungkin bangga kenal dengan kenal de, kenal dengan bupati, kenal dengan wali kota. Alhamdulillah beb, iku bupati koncoku beb. Itu ya, gubernur itu koncoku. Tahu dia bendino ngombe kopi bareng be aku. Tapi belum tentu sang bupati, sang wali kota kalau sudah ketemu dengan sang presiden belum tentu nama sampean disebut di situ. Sampean kenal dengan Pak Camat. Camat itu adalah teman saya. Tapi belum tentu ketika camat dipanggil dengan wali kota atau dipanggil dengan bupati terus nama sampean disebut di situ. Yang dia sebut paling dirinya sendiri. Alhamdulillah masyarakat saya, alhamdulillah nah ini terwilayah saya, alhamdulillah. Tapi nama kalian tidak disebut. Tapi Habibuna Muhammad tidak melupakan aku dan kalian semuanya. رسول الله صلى الله alaihi wasallam wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin dan juga keselamatan bagiku dan juga keselamatan untuk umatku yang ada di bawah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Nabi Muhammad, falasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, aku akan berikan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang pasti engkau ridho, pasti engkau senang. Maka Nabi Muhammad tidak menyia-nyiakan kesempatan yang paling besar yang diingat bukan dirinya saja dan anak-anaknya saja, tapi yang diingat adalah aku dan kalian semuanya. Rasulullah mengatakan, "Ya Rabbi, idan la arda ahadan min ummati finnar." Ya Allah, kalau begitu engkau bikin aku senang, engkau bikin aku bahagia, kalau begitu aku tidak ridho satupun daripada umatku engkau masukkan ke dalam api neraka. Sallallahu alaihi صل على النبي اللهم صل على Muhammad agungnya Nabi kita Muhammad tingginya Rasulullah yang tidak pernah melupakan kita semuanya ketika malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi laqad takhatta Ibrahim khaliluk wa Musa kalimuk wa Isa ruhuk ya Allah Engkau jadikan Nabi Ibrahim itu khalilmu bagaikan teman yang dekat. Ya Allah, Engkau jadikan Nabi Musa kalim orang yang selalu berbicara denganmu. Ya Allah, Engkau telah jadikan Nabi Nabi Nabi Isa dan Engkau ciptakan dari ruhmu. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya sambil seraya bertanya, "Engkau jadikan apa aku ya Allah?" Maka dijawab oleh Allah Rabbul Alamin, "Ya Muhammad, laqad habiba." Wahai Muhammad, aku angkat engkau menjadi seorang kekasih. Siapa yang benci denganmu, aku akan benci dengan dia. Siapa yang senang dengan kamu, maka aku akan senang dengan dia. Siapa yang membantu dakwahmu, maka aku akan bantu dakwahnya dia. Siapa yang selalu dekat denganmu, maka aku akan dekat dengan kita. Alhamdulillah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana malam ini kita semuanya berkumpul untuknya setiap hari kita bermaulid, setiap hari kita merasakan bahwa Nabi Muhammad lahir terus di diri kita, di jiwa kita, di keseharian kita semuanya dan kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad dan juga mudah-mudahan kita semuanya ditulis oleh Allah termasuk orang yang dapat syafaat nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik Tuhan untuk kita. Tuhan yang menyayangi kita, Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada kita. Sehingga kita semuanya disuruh untuk selalu bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kita ini semuanya banyak menuntut kepada Allah. Jarang kita ini untuk bersyukur kepada Allah. Padahal Allah memberikan nikmat yang banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nasihat untuk kita semuanya. Beliau mengatakan tafakkur sa'ah khairun min sab'i khairun min ibadati sab'ina sanah au kama kita mau tafakur mau memikirkan apa yang Allah berikan nikmat kepada kita sesaat itu lebih baik dari 70 tahun beribadah dan juga ada hadis yang semisal seperti itu. Ibadah ini bukan hanya solat salat saja. Ibadah ini duduk solat tok, Ibadah iki poso tok. Ono ibadah iki meneng-menengan. Meneng tengah tengok ombe kopi. Tapi sambil tafak tafakur. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan pada malam hari ini saya ajak tafakur bersama-sama ya. Agar kita semakin cinta sama Allah dan berterima kasih sama Allah. Karena kalau nggak gitu kita nggak tahu nikmat Allah apa yang diberikan kepada kita. Saya yakin di rumahnya pasti punya cermin. Punya cermin enggak? Duwe kocok enggak? Piro kocone? Wakeh. di ruang tamu ono. Di tempat kamar mandi ada. Dan kita selalu berkaca, betul? Kocohan terus enggak? Kocohan, Dan kocohan tadi itu sama Nabi Muhammad disuruh untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma barik bukan Allahumma Allahumma lakasum lakasum tu ya oh korek riyadul jannah eh. Allahumma kama hasanta khalqi uh saya jawab buri Allahumma kama hasanta khalqi fahassin Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat rupaku ini baik, bagus, tampan, cantik, maka ya Allah perbaikilah budi pekertiku dan akhlakku. Sebagian arek nom-noman protes, "Beb, iku dungo wong sing ganteng-ganteng tok, Beb." Sebagaimana telah memperindah wajahku, maka indahkanlah ya Allah tubuhku. Aku ki elek loh, Bib. Saya ini elek. Yang bilang elek itu siapa? Saya teringat salah satu nasihat daripada guru mulia Al-Habib Zain bin Sumit allah bituli hayati. Itu beliau mengatakan Disunnahkan kita untuk sujud syukur Terima kasih ketika kita melihat monyet Tahu monyet? Apa monyet? bedes, ketang, kera, mongki, kirdun, wa alihi wa sahbih, Dan juga teman-temannya. Itu kalau kita lihat itu disunahkan kita untuk sujud syukur. Kenapa? Sa ele awae se gantengan ditam, dibandingkan dengan mo dibandingkan dengan bedes. Nggih apa nggih? saelek ele sampean, apaan sampean daripada monyet, daripada bedes. Ketika kita melihat kaca, kita tak fakur begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita kurang bersyukur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang paling baik dan paling bagus. Di atas kepala kita ini ada apa? Ada rambut. Rambut ini luar biasa. Apakah tidak ada manfaatnya rambut ini? Rambut ini membuat kita semakin baik, semakin bagus, semakin tampan, semakin cantik, Begitu juga untuk pengaman, kalau ada sesuatu yang jatuh tidak langsung sobek itu kepalanya. Begitu juga terik matahari pun juga tidak akan langsung kena kepala, tapi dilindungi oleh rambut. Alhamdulillah. Berapa banyak itu orang yang tidak punya rambut berusaha ingin punya rambut. Jepang sakmono canggih Cina yang sudah maju sampai sekarang satu helai rambut belum bisa bikin. Hanya Allah subhanahu. Coba kalian lihat ketika di cermin itu ada alis. Ada apa Allah bikin alis ini? Allah bikin alis supaya kita tampak bagus. Kalau kita berkeringat, maka tidak akan langsung masuk ke mata tapi keringat itu langsung masuk ke alisnya dan dialihkan ke samping. Alhamdulillah. Coba no alis, langsung lepunang nang Perih. Bukan perih saja. Wong lenda ono alis koyok tuyul. Medeni. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata luar biasa ada air matanya. Setiap hari kita berkedip. Kenapa kita berkedip ini? Supaya mensterilkan mata. Mata ini disterilkan terus, jangan sampai kering. Kalau kering, pecah ini mata. Terus. Allah ciptakan air mata. Kalau sudah ada sesuatu yang masuk ke dalam mata, maka tidak akan berhenti air mata itu untuk keluar terus sampai sesuatu itu keluar. Tujuannya disterilkan terus. Debu masuk, ada binatang masuk, terus keluar itu air mata. Sampai keluar baru berhenti. Siapa yang ngatur ini? Siapa yang minta? Saya yakin Ibu sampean ketika dulu hamil tidak pernah minta, "Ya Allah, lek mlebu tono banyu motone." Ya Allah kayak ono alis. Ya Allah kayak ono rambut. Belum pernah. Tapi sama Allah sudah diatur. Sudah dikeluarkan semuanya. Belum lagi nikmatnya mata. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mata kita berapa juta miliar kita lihat warna dengan berkatnya ini mata. Allah. Kalau boleh cerita sedikit ketika saya waktu ngaji di Hadramut maka disuruh kita ditugaskan oleh maha guru untuk mengajar sambil belajar di kota Sewun di kotanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Ada pondok kilat di situ 40 hari kita disuruh ngajar di sana. Ketika ngajar di sana saya lihat satu santri yang setiap hari saya mengajarnya saya lihat ada satu matanya yang sebelah kiri ini bisa lirak-lirik ke sana. Tapi yang kanan ini lurus terus. Sekali, dua kali, tiga kali. Saya ini nggak enak. Tanya sama ustadz yang lain. Duh, apa oh iku motone Yang ini bisa ngelirik-ngelirik, yang ini kok lurus aja. Akhirnya ustadz itu mengatakan, oh iya, itu yang satunya mata beneran, yang satunya mata-mataan duduk motor asli. Oh iya, iya. Dia pernah sakit sampai akhirnya dikeluarkan matanya. Dan waktu itu dia mau pergi ke Jerman untuk mencangkok mata pada waktu itu ya saya ngaji tahun 97 98 2007 2008 itu di Jerman untuk mencangkok mata kalau dikeruskan dengan rupiah membutuhkan harga 150 juta satu mata. Cuman karena itu gak mampu akhirnya bikin mata-mataan di Lebokno. Ustadz itu bilang Habib kalau perlu saya panggil cek di Tokno Motoi. Oh ojo ojo. Kak lumangan gua aku. Subhanallah, itu dulu 150 juta, mungkin sekarang BBM naik. Jadi berapa? 200 juta. Moto siji 200. Berarti kula ini iki wong sugih, nggih napa nggih? Nang petang nggawa 400 400 juta. Delok niki lho wong sugih. Jangan minder. Ini satu dua ratus juta, ini dua ratus juta, petang ratus juta. Alhamdulillah. Nikmat. Kita ini kurang syukur. Coba kayak kocomoto tambah ganteng mono ya. Kurang aja. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hidung. Hidung ini sengaja sama Allah dihadapkan ke bawah. Coba kau dibalik ke atas. Ya apa model itu ya. Tapi sama Allah dibalik. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mulut kita ini luar biasa. Iki ilat, cilik. Tapi berapa juta kita bisa merasakan dengan ilat ini. Apalagi kita dalam keadaan sembuh, sehat. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah kena orang yang sakit, coba sampean lihat itu di rumah sakit, orang yang lagi tidur, orang yang lagi di ranjang, dek sebelah iku ono apel abang ono sate ada pir ada anggur sampean tanya loh kok ndak dimakan gak gelem apa oh pahit gak enak apel gak enak anggur gak enak yang bikin tidak enak bukan apelnya tapi ilate. Ngira bang Kalau kulo sampean alhamdulillah seger waras. Tidak harus tidak harus anggur cuwet nih lo enak. Tidak harus per timun iku enak. Tidak harus apel. Sayur lodeh yo ya enak. Alhamdulillah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan gigi. Ini gigi sama Allah nggak dibikin sama semuanya. Lain-lain. Di depan ini ada gigi tipis. Tujuannya untuk memotong lemangan ketan goreng kok enak. Ya. Kalau dia makan onde-onde ya iso iso enak. Setelah itu Allah ciptakan di sampingnya itu ada Taring. Gigi taring. Untuk apa? Untuk nyobek. Sampean kalau makan ayam bisa disobek. Kalau saya alhamdulillah belum pernah makan sama ayam itu. Saya tidak suka makan sama kambing. Saya suka makan daging ayam dan juga kambing. Sampean mungkin seneng sama ayam. Sobek. Alhamdulillah. Setelah itu Allah ciptakan di belakang itu ada gigi yang besar-besar namanya apa itu? Gigi geraham. Tujuannya apa? Untuk numbuk. Ditumbuk. Sampai kalau makan sudah enak alhamdulillah. Ambil, dipotong, disobek, ditumbuk, tinggal di ditelan. Alhamdulillah. Rasulullah kalau sudah makan tidak lebih, tidak kurang dari 21 kunyahan. Nabi kalau makan dikunyah sampai 20 kali baru terus di ditelan. Makanya Nabi tidak pernah sakit perut, cici ambek wong tongan gini. Apa meneh wayai hol, apalagi mangan keroyokan. Dikunyah pisang dilek, pisang dilek. Akhirnya sakit tabu. Akhirnya sakit perut karena tidak malu sama Nabi. Alhamdulillah. Coba kalau gigi kita sama Allah ini dibikin geraham semuanya. Kalau dibikin taring semua bagaimana? Luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi kaki. Allah. Ini cerita nyata. Bukan orang lain masih family saya. Kakek saya pulang ke Indonesia tidak lain karena tidak bisa nekuk dengkulnya. Itu diobati di Malang untuk deng, untuk bisa nekuk eh, letter L waktu itu membutuhkan biaya 50 juta. Lek kepengen letter U butuh biaya 90 juta. Kayak nekuk ini ta saya saya juta. Operasi yang pertama sekejuta, tidak lama lagi operasi yang kedua sekejuta. Berarti kena kotok iki regane satu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita murah. Monggo sampean tekuk tekuen Pakai anggota tubuh semuanya ini gratis. Allah tidak suruh beli mata. Allah tidak suruh untuk sewa itu lidah. Allah tidak suruh untuk itu menyicil kaki, pakai semuanya gratis, tapi jangan lupa Solatmu jangan lupa puasamu, jangan lupa baktimu dengan kedua orang tua, jangan lupa untuk zakat, jangan lupa jauhi larangan-larangan Allah. Apa yang dikufuri, semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bukan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tapi justru dikufuri, Mata yang indah bukan untuk melihat Al-Quran, bukan melihat orang yang soleh, bukan melihat orang yang baik, tapi justru untuk melihat yang haram dan juga yang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat mata untuk yang baik, gunakan matamu untuk kebaikan. Gunakan tanganmu untuk kebaikan, gunakan kakimu untuk kebaikan. Semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat. Walaupun kita masih melanggar tapi tetap sama Allah diberikan nikmat itu. Kalau kita kerja sama seseorang, kita melanggar sekali, dua kali, tiga kali, dipecat kita sudah. Tapi kita mulai lahir sampai detik ini banyak melanggar perintahnya Allah. Banyak kita bermaksiat tapi Allah masih Rahmanur Rahim. Masih sayang sama kita, masih kasih kepada kita semuanya sehingga kita semuanya ini alhamdulillah di dalam rahmatnya Allah dan bisa menikmati nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ayo kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kakimu jangan untuk mengejar bola saja tapi untuk jalan ke masjid. Gunakan tanganmu untuk membantu orang-orang yang tidak punya, matamu jangan untuk melihat orang-orang yang baik. Hati-hati Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wahai hambaku, aku berikan mata, kau buat apa itu mata? Banyak melihat yang baik atau melihat yang jelek? Wahai hambaku, aku telah berikan kamu kaki, nikmat tanpa kau beli dan tanpa kau sewa. Kau buat untuk apa? Untuk dalam kebaikan atau untuk dalam kejelekan? Wahai hambaku, Aku berikan kamu lidah banyak untuk berzikir atau banyak untuk mencela orang lain. Wahai hambaku, aku berikan kamu telinga, kamu bisa dengarkan apapun yang kamu mau dengarkan. Akan tetapi kamu buat apa? Banyak kau dengarkan kebaikan atau banyak mendengarkan dalam kejelekan. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pertemuan kita malam hari ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji malam hari ini kita akan bersyukur dan menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu rahimnya Allah kepada kita, begitu rahmannya Allah kepada kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Ketahui, malam ini adalah malam Jumat. Malam yang mulia, malam yang dari maghrib tadi sampai subuh Allah panggil-panggil kepada kita. Hal min mustaghfirin aghfirullah. Ada yang mau minta ampun, aku ampuni. Ada yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Dan juga ada yang mau taubat, aku terima taubatnya. Maka pada malam hari ini, ayo kita bersama-sama taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjanji kepada Allah untuk menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkahnya ahli baiti Rasulullah, dengan berkahnya sahabatin Nabi. Allahumma ya Allah, Nabi Muhammad Nabi Adam alaihi salam, engkau ampuni dosanya dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Engkau ampuni engkau ampuni engkau ampuni kesalahanmu dengan menyebut nama Nabi Muhammad. A'rabi menyebut nama Nabi Muhammad, engkau pun mengabulkan hajatnya. Allahumma ya Allah kami pada malam hari ini menyebut nama Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Sampaikan hajat kami semua ya Allah. Hajat dunia dengan hajat dunia dengan kemudahan. Hajat akhirat dengan ampunanmu. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah begitu banyak maksiat yang kami lakukan. Kesalahan yang kami lakukan. Kami tidak banyak bersyukur atas nikmat-nikmatmu banyak mengkufuri atas nikmat-nikmatmu. Allahumma ya Allah berkat Nabi Muhammad dan juga berkat pada malam hari ini. Ampuni dosa kami semua ya Rabbal Alamin wa ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin Allahumma ya Allah natubu ilaika taubatan kami taubat ya Allah pada malam hari ini tidak akan mengulang lagi kami akan sholat kami akan puasa kami akan berbakti dengan kedua orang tua kami akan mengaji kami tidak akan mabuk lagi kami tidak akan durhaka dengan kedua orang tua kami tidak akan meninggalkan sholat kami akan tetap dalam jalanmu ya Allah dalam jalannya Nabi Muhammad dan juga jalannya para orang-orang soleh yang dahulu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah jangan engkau bubarkan kami dari majlis ini kecuali dosa kami diampuni ya Allah. Allahumma ya Allah ampunilah dosa kami dan maafkanlah kami semua ya Rabbal Alamin. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, siapa yang menggerakkan kalian hadir di tempat ini? Siapa yang menggerakkan kaki kalian untuk datang ke tempat ini? Siapa yang menggerakkan pikiran kalian untuk datang ke tempat ini? Kecuali Allah. Karena Allah sayang kepada kalian semua. Karena Allah cinta kepada kalian semua. Mudah-mudahan dengan cinta ini kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat di kuburan kita nanti ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat ini kumpulkan kami nanti di surgamu ya rabbal alamin ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin dengan para nabi-nabi dengan para rasul Ya Rabbal Alamin Allahumma ya Allah اشفي مرضانا wa مبتلانا اللهم Allahumma ya sembuhkan ya Allah yang sakit ya Allah Sembuhkan ya Allah yang sakit ya Allah Sembuhkan ya Allah yang sakit ya Allah Terutama kedua orang tua kami ya Allah Sembuhkan ya Allah Sembuhkan ya Allah Sembuhkan ya Allah Allahumma ya Allah kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia Maafkanlah ya Allah Rahmatilah ya Allah kedua orang tua kami Allahumma ya Allah orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia. Jadikan di kuburannya tertawa, senang melihat kami semuanya yang soleh. Kecuali melihat kami semuanya yang beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Wa ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, sekali ya Allah kami ingin berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma ya Allah, takdirkan kami untuk bisa menghajikan ayah kami untuk bisa menghajikan ibu kami ya Allah. Tidak ada yang mustahil kecuali ya Allah, tidak ada mustahil ya Allah di hadapanmu ya Allah, kecuali semua adalah dari kehendakmu ya Rabbal Alamin. اللهم يا الله بلغ حاجاتنا دنيوية وأخروية بجاه سيدنا محمد خير البرية اللهم يا الله توفنا مسلما والحقنا بالصالحين matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah sayangilah kami ya Allah ketika nanti ya Allah dalam sakaratul maut. Jadikan Nabi Muhammad ada di situ ya Allah. Allahumma ya Allah sayangilah kami ya Allah. Ketika nanti kami dimandikan ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Ketika kami nanti dikafani ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Ketika nanti dimasukkan ke dalam liang lahat. Sayangilah kami ya Allah. Ketika kami diminta pertanggungjawabannya ditanya oleh munkar nakir. Allahumma ya Allah, tidak ada keluarga, tidak ada anak-anak, tidak tidak ada tidak ada santri, tidak ada tetangga kecuali Engkau ya Allah, kecuali Engkau ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah jadikan kuburan kami taman-taman surga ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin Allahumma ya Allah kami mungkin masih bisa tahan menahan rindu kami dengan Nabi Muhammad di muka bumi ini tapi nanti di akhirat kami tidak tahan ya Allah kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad fi jannatil firdaus di surgamu yang paling tinggi ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك تواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لبيه يا سيدنا minta بالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Jazakumullahu khairal jazaa hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa pengumuman dan himbauan yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama untuk puncak acara malam ke-40 sekali lagi mohon diperhatikan terlebih dahulu untuk puncak acara malam ke-40 Insya Allah kurang kurang sembilan hari lagi. Maka mulai esok hari panitia pelaksana membuka pintu partisipasi. Sekali lagi, mulai besok panitia membuka pintu partisipasi bagi seluruh jamaah, baik partisipasi secara real secara materi atau non materi. Mulai besok insya Allah e, eh, sumbangan yang dikumpulkan setelah mahalul giam akan dikhususkan untuk acara puncak malam ke-40. Kemudian diperbolehkan yang ingin melaksanakan akikah atau ingin mengirim barokah Al-Fatihah untuk e, untuk orang tua atau kerabatnya yang telah meninggal dunia juga dapat disertakan. Kemudian untuk yang ingin menyumbang berupa bunga atau berupa buah-buahan juga bisa disertakan tetapi dua atau tiga hari sebelum malam ke-40. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pengumuman berikutnya adalah jadwal safari Maulid ke-40 malam malam eh, malam ke-31 hari Jumat tanggal 23 Januari bertempat di Masjid Baitur Rahim, Desa Curung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kemudian malam ke-32 Sabtu malam Ahad 24 Januari 2015 bertempat di Masjid Baitur Rahim juga, Desa Trenyang Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kemudian malam ke-33 hari Ahad 25 Januari bertempat di Masjid Lapangan Desa Giri Purno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Marilah kita akhiri majlis kita dengan barokah bacaan Fatihah dan doa khitamul majlis akan disampaikan oleh kepada uh, Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Syadzili falatafaddal mashkuran Sebelum talqinul zikir, mari kita baca suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita tujukan kepada kita semuanya hadirin hadirat yang punya hajat mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Khususnya hajat Said Muhammad bin Abdullah Al-Hamid. Amin. Syarifah Madinah Firdaus binti Abdullah Al-Hamid Amin Syarifah Habibah binti Abdullah Al-Hamid Amin dan hajat Bapak Rota Afan Rosan bin Mufid dan semua hajat para jamaah yang menyumbangkan harta bendanya untuk kesuksesan Majelis Maulid wa Ta'lim Dul Jannah pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua hajat kita Amin. dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. al fatah bi qabul wa hajat ala haula'i حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة على هذه النية ولا كنية صالحة ولا منو جميع أسلافنا الصالحون منا والصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Fatihah yang kedua Bnit asy Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita beri kesehatan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita yang sakit. Dan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang sedang sakit yaitu Habib Muhsin bin Zain Barokbah. Ibu Nur Haniyah Bapak Muhammad Ilyas bin Haji bin Haji Ruslan Ibu Haji Umi Suhayati Syarifah Rusnan binti Ja'far Al-Masyhur Bapak Hirman, Ibu Tati, Ibu Supartin, Ibu Hilmi. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بحق طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأضيائها وعلى صبر السلم بسر وأسرار ال- فاتحة نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Fatihah yang ketiga kita tujuan pada semua arwah kaum muslimin wal muslimat saudara-saudara kita atau orang tua kita yang sedang meninggal dunia. Mudah-mudahan segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah jangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus khususnya yang meninggal Bapak Bani Khozin. Amin. Khozi, Amin. Ibu Bapak Muhammad Siono. Amin. Bapak Nur Fauzi. Amin. Bunyai Umi Hasinah.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 لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله الله Saya ingatkan untuk sampah tempat duduk Untuk alas tempat duduk tolong diringkes Tolong diringkes dan dirapikan sendiri-sendiri. Jangan menambah beban panitia dengan memberikan kotoran dan sampah yang kemudian menjadi beban sehingga menjadi bahan omongan tidak enak terhadap orang yang tidak senang dengan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin telah tuntas dan telah terlaksana dengan baik acara safari maulid 40 malam ya malam yang ke-30 hari ya atas nama panitia pelaksana atas nama panitia penyelenggara atas nama warga Tongan dan sekitarnya atas nama warga NU Jasad kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Semoga kehadiran panjenengan semua menjadi barokah dari masyarakat Jasad dan kota Malang pada umumnya. Dan tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini dan perjalanan safari maulid kita terus akan berlanjut besok malam bertempat di Masjid Baitur Rahim Curung Rejo Kecamatan Kepanjen arah Kendal Payak menuju